bagaimana hukumnya bagi seorang yang mengatakan bagaimana kalau kita bunuh saja ya mengatakan dalam kondisi marah ini perkataan yang tidak sepantasnya diucapkan iya dan ini asalnya dari syaitan ya sebab orang yang marah itu mudah dikuasai oleh syaitan ya maka orang yang marah itu sebaiknya dia berwudhu ya, untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh syaitan dari dalam dirinya. Ya. Karena pembunuhan jelas termasuk dosa-dosa besar. Ya, meskipun tidak sampai pada kesyirikan, tetapi itu termasuk dosa besar yang akan membinasakan seorang hamba. Ya. Demikian, wallahu a'lam.